صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخوات في الدين رحمني ورحمة الله Alhamdulillah pada kesempatan yang mubarakah ini kita kembali senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memahami besarnya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian puncak dari semuanya itu kita kembali memahami kedudukan kita sebagai seorang makhluk yang ternyata seluruh kebaikan-kebaikan kita adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sana kita kembali memahami bagaimana agar kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala meraih kebaikan-kebaikan, kesalian-kesalian yang senantiasa kita harapkan. Tiada lain adalah agar kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Khususnya perjalanan kita di dalam kehidupan dunia ini tatkala kita ditolong oleh Allah dianugerahkan nikmat hidayah nikmat berupa hati-hati kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang ditunjukkan Islam kita harus selalu menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan pada kita tatkala pada hari ini kita termasuk orang-orang yang hati kita dipilih oleh Allah ditunjukkan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh kebanyakan manusia. Yaitu tatkala hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditunjukkan kebenaran Islam dan kita memilihnya dan kita mengikutinya. Tatkala kita memahami bahwasanya nikmatul qalb nikmat hidayah, nikmat Islam itu adalah ternyata abdomun ni'am, nikmat yang paling besar maka di sanalah akan menjadi dasar bagi kita untuk meraih kekuatan bagaimana kita menempuh Islam itu sendiri. Bagaimana kita istiqomah di dalam Islam itu sendiri. Tatkala kita memahami Islam adalah sesuatu yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, tentu kita akan memahami kita tidak akan menjadi orang yang menyanyiakan persoalan yang besar. Sehingga kita akan senantiasa memahami bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan bagi orang-orang yang telah meraih sesuatu yang besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran tatkala Allah memerintahkan kepada kita untuk memegangi nikmat yang besar ini. Allah ingatkan tentang kedudukan nikmat ini. Tatkala Allah menyuruh kita semuanya untuk berpegang teguh dengan nikmat yang besar ini, nikmat hidayah. Dan kita semuanya memahami memegangi nikmat hidayah adalah bukan jalan yang mudah. Nikmat hidayah bukanlah sesuatu yang sahel untuk kita pegangi. Dan umumnya seseorang ketika memegangi nikmat hidayah merasakan berat. Sebagaimana Nabi sendiri mengisahkan di dalam hal ini bahwasanya orang-orang yang memegangi nikmat hidayah itu adalah kalqabidina alal jamr seperti orang yang menggenggam bara api dan itu memahamkan kepada kita betapa beratnya memegangi nikmat hidayah apabila kita memahami besarnya nikmat hidayah maka beratnya memegangi nikmat hidayah akan tidak menjadi beban bagi kita tapi kalau kita tidak memahami nilainya nikmat hidayah maka jalan yang berat itu hanya terus-menerus menjadi beban bagi kita. Dan akhirnya kita tidak termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah bisa berpegang teguh di dalam lima didaya. Ketika Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Tatkala Allah memberitahukan kepada kita, memerintahkan kita untuk berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Ayil hak, ayil Islam, ayil Quran. Berpeganglah kalian terhadap kebenaran, terhadap Quran, terhadap Islam. Nikmat yang besar ini. Allah mengingatkan pada ayat di bagian akhirnya wazkuru nikmat Allah. Wazkuru nikmat Allah. Ingatlah kalian pada nikmat Allah. Yang dimaksud nikmat Allah di sini adalah nilainya nikmat hidayah. In kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum. Ingat ketika kalian belum mendapatkan hidayah. Bagaimana manusia kalau hidupnya tidak diberi oleh Allah hidayah? Allah menerangkan dalam ayat ini, "In kuntum a'da." Ingatlah ketika kalian dulu hidup kalian adalah orang yang saling bermusuhan. Bagaimana manusia secara duniawi bisa hidup dengan baik, meraih nikmat duniawi kalau kehidupannya tiap hari dilanda dengan permusuhan. Kalau tiap hari kehidupannya selalu bertentangan, sebagian menghancurkan sebagian yang lain. Kira-kira bagaimana manusia? Bisakah dia menikmati nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan? Tidak akan bisa. Kalau seseorang di dalam kehidupan dunia tidak diberikan oleh Allah ketenangan, keamanan di dalam hidupnya, dibiarkan oleh Allah sebagiannya selalu bermusuhan dengan sebagian yang lain, maka tidak akan orang bisa menikmati kehidupan yang aman, yang baik di dalam urusan dunia. Nggak mungkin dia bisa. Maka dalam hal ini, keamanan adalah merupakan salah satu nikmat. Dan lahirnya keamanan adalah tatkala hati-hatinya manusia disatukan oleh Allah. Tatkala manusia yang tabiat mereka hidup di dunia ini adalah saling merusak ditolong oleh Allah hatinya diberikan oleh Allah taklif hidayah makanya Allah mengingatkan iz kuntum a'da ingatlah kalian dulu adalah orang yang kehidupan kalian saling bermusuhan fa'allafa baina qulubikum maka Allah menyatukan hati-hati kalian Bagaimana kita bisa memahami kehidupan manusia sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain tatkala belum diberikan hidayah? Banyak hal yang kita dapatkan dari penjelasan dari Quran dari Sunnah bahwasanya pada dasarnya manusia tanpa hidayah kehidupannya adalah sebagiannya menjadi musuh pada sebagian yang lain. Itu pasti. Kita mungkin hari ini menyaksikan banyak manusia membangun persatuan ini, persatuan ini, persatuan ini. Tapi lihat bagaimana perjalanan mereka apabila tidak dibangun dengan hidayah. Dengan nikmat kolab. Hakikat mereka tidaklah ada persatuan. Sebagian mereka pasti menjadi musuh pada sebagian yang lain. Karena kehidupan dunia pada dasarnya adalah seperti ini. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wala yazaluna illa man Mereka itu adalah orang-orang yang terus-menerus bertentangan, berselisih. Tidak pernah berhenti. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb kamu, oleh Allah. Dari ayat ini memahamkan manusia itu terus-menerus dalam keadaan tobiat mereka, perangai mereka sebagiannya menyelisih sebagian yang lain. Kenapa demikian? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah dunia dengan segala apa yang ada. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari pada subuh hari selesai salat jamaah subuh beliau didatangi beberapa orang ansor di mana orang Ansor kita kenal punya watak, punya tabiat yang sangat bagus, yaitu apa? Apa Iman? Tabiatnya orang Ansor itu apa? Pemalu. Iya, pernah dengar nggak? Tabiatnya orang Ansor adalah orang yang punya watak apa? Sangat kuat malunya. Pada pagi hari subuh-subuh, selesai salah jamaah datang kepada Nabi dalam keadaan mereka tersenyum. Mendatangi Nabi sambil tersenyum. Begitu sampai kepada Nabi, Nabi pun paham. Padahal ini orang yang pemalu. Apa yang mendorong dia bisa datang kepada Nabi dalam keadaan dia orang yang sangat apa? Pemalu. Dia datang kepada Nabi tersenyum, belum mengutarakan pertanyaannya, niatnya Nabi bertanya. Apakah kalian datang ke sini karena kalian mendengar Abu Baidah al-Jarrah baru saja datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Ini kedatangan ini ditanya oleh Rasulullah dengan pertanyaan ini. Apakah yang menjadikan kalian datang ke sini tersenyum? Padahal ini orang Ansar pemalu. Ya, nggak malu-malu datang kepada Nabi. Apakah karena kalian mendengar orang-orang apa Abu Beda al Jarrah datang dari Bahrain membawa harta jizah yang banyak? Dengan jujur orang Ansar mengatakan naam ya Rasulullah. Padahal orang yang pemalu, apalagi yang tidak pemalu. Ya, seperti kita ini kan nggak pemalu. Ya, ada momen lima rupiah saja ngejar dari subuh sampai malam. Ya, ini orang Ansor ini orang yang pemalu. Maka dia menjawab, naam ya Rasulullah. Benar wahai Nabi. Begitu selesai Nabi langsung mengatakan, silahkan nanti kamu akan senang mendapat bagian kamu. Kemudian Nabi bersabda apa? Mal faqru ahsa alaikum Bukanlah kekurangan harta yang aku takutkan pada kalian. Bukan kefakiran, bukan tidak bisa, makan tidak bisa, ini yang aku takutkan pada kalian. Aksa alaikum, yang aku takutkan pada kalian apabila Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang banyak melimpah dari langit dan dari bumi. Kenapa kok ditakutkan oleh Nabi? Nabi menyatakan fatana fasuha satu hikmah maka kalian adalah orang yang kemudian saling berlomba-lomba mengejar harta itu. Patuh liku, kemudian kalian adalah orang yang menjadi apa? Binasa dengan sekarang kita lihat, bukanlah hari ini manusia saling bermusuhan, sebagian yang menghancurkan sebagian yang lain, sebagian menjadi fitnah pada sebagian yang lain. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? mah Dunia. Sampai tidak sedikit orang-orang yang membawa dalil dari Quran, dari sunnah. Mohon maaf. Kemudian sebagian yang menjadi fitnah pada sebagian yang lain. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Karena din? penyebabnya tidak ada adalah karena apa? Karena fitnah dunia. Karena fitnah dunia maka tidak sedikit orang-orang yang awalnya berangkat dari din, dari iman, dari ilmu, kemudian terkena hawa nafsu. Maka pada dasarnya kehidupan orang itu tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan apapun dari dunianya tatkala kehidupan mereka selalu terancam menjadi orang yang sebagiannya musuh pada sebagian yang lain. Dan itu penyebabnya adalah tatkala hati-hati manusia dipenuhi dengan fitnah dunia. Tatkala hati manusia dipenuhi dengan fitnah dunia. Entah dia orang yang tidak punya agama, termasuk sekalipun orang yang punya agama. Apa betul? Sekarang kita kembali mengambil pelajaran. Orang Yahudi itu dulu orang ahli jin apa enggak? Orang Yahudi itu ahli jin enggak? Ahli jin. Orang Yahudi itu dulu ahli agama. Sampai Allah menceritakan tentang orang Yahudi dia itu tahu tentang engkau Muhammad sebagaimana dia tahu terhadap bapak Anak-anak mereka sendiri. Tahu Islam, tahu dalil, alidin. Sekarang apa yang menyebabkan nikmat hidayah ini diangkat oleh Allah dari orang Yahudi dan Yahudi menjadi orang yang jahat? Sumber daripada malapetaka permusuhan dunia adalah orang Yahudi. Apa yang menyebabkan? Allah mengabadikan di dalam ayat Al-Quran tentang mereka Salah satu contoh tentang keadaan orang Yahudi adalah tatkala mereka akhlada ilal ar, tatkala mereka telah cenderung kepada bumi mereka telah cenderung mencintai dunia maka menjadilah mereka akhirnya menjadi orang yang dicambut nikmat Allah sumbernya dari sana menjadilah orang saling ada saling bermusuhan saling apa-apa di antaranya karena fitnah karena itu alimah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan ketika beliau bercerita tentang fitnah yang terjadi pada umat Islam ini, kemudian Ibnu Mas'ud menerangkan anak-anak kecil tumbuh, berkembang, dewasa, tenggelam di dalam fitnah. Orang-orang dewasa menua, umurnya, rambutnya putih, jenggotnya putih, mati di dalam fitnah. Apa? Kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya, "Mata dalika ya Abu Abdurrahman?" Kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, "Idzal tumisati dunya bi amalil akhirah wa tufukkiha li ghairil amal." Tatkala dunia dicari dengan amalan akhirat, tujuannya apa sebenarnya? Dunia kan? Tatkala dunia dicari dengan perantara apa? Amalan akhirat, amalan agama untuk nyari apa? Nyari dunia. Watufukiha li ghairil amal dan tatkala agama ini dipelajari bukan untuk diamalkan. Maka terjadilah fitnah. Maka Allah menyatakan, untuk ada." Ingat kalian dulu adalah orang yang saling bermusuhan hidup manusia itu kalau hatinya tidak diberikan oleh Allah nikmat hidayah, maka sebagainya pasti menjadi musuh sebagian yang lain. Saling fitnah sebagainya pada sebagian yang lain. Ini kalau cacat nikmat hidayah. Maka Allah mengingatkan Allah fabaina itu. Kemudian Allah mengingatkan kembali nikmat yang besar. Perhatikan kedudukan nikmat hidayah ini, nikmat Islam. Betapa banyaknya Allah memberikan keselamatan kehidupan dunia manusia tatkala hati-hati mereka dilunakkan oleh Allah dengan apa? Nikmat hidayah. Kemudian Allah berfirman, "Wa kuntum ala syafa minan nar." Dan ingat kalian dulu sebelum dapat hidayah, kalian itu sudah berdiri di tepi jurang neraka. Kok bisa? Ketika orang hidup tidak mendapatkan hidayah, kakinya ini sudah berada di tepi jurang neraka. Bagaimana pemahamannya? Sekarang kita tanya, kalau orang hidup hatinya tidak mendapatkan hidayah, kira-kira hidupnya mengikuti apa? Mengikuti apa? Hawa nafsu kan? Sekarang Bagaimana Allah menciptakan neraka? Bagaimana Allah menciptakan neraka? Allah hiasi neraka dengan apa? Dengan hawa nafsu kan? Cocok kan berarti? Kalau orang hatinya tidak dapat hidayah, hidupnya mengikuti hawa nafsu, maka ibaratnya dia sudah berada di mana? Jadi ya, tapi tepi jurang neraka. Oh neraka itu dihiasi oleh Allah bis syahwat. Sampai-sampai Jibril ketika melihat neraka setelah dihiasi dengan sahwat, Jibril mengatakan, "Ya Allah, hampir-hampir semua hambamu akan masuk di dalam neraka. Itu karena hawa nafsu. Coba perhatikan nikmat dunia, nikmat akhirat diselamatkan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, sumbernya adalah karena nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat kolab, ya. nikmat hati. Kalau seseorang memahami besarnya kedudukan nikmat hidayah itu seperti ini, maka pasti dia tidak akan menjadi orang yang meremehkan nikmat hidayah. Menjadi orang yang begitu sembrono dengan nikmat hidayahnya. Maka Allah memberitahu ini untuk menyuruh kita disuruh berpegang teguh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat hidayah ini dengan kuat. Ikhwanuddin rahmani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita memahami nikmat hidayah itu adalah nikmat Allah yang diterangkan para ulama nikmat muqayyadah. Nikmat apa? Nikmat Hah? mau oh, disuruh menirukan aja kok. Nikmat muqayyadah apa? Tahu maksudnya nikmat muqayyadah? Hah? Muqayyad nikmat yang dikaitkan oleh Allah secara khusus. Apa? Dikaitkan dengan apa? Ini kan di sini sudah rutin ngaji kan, ngaji kita pakai dan ngaji macam-macam. Dikaitkan dengan apa? Aku oh, nggak paham itu. Ya? Gimana? Dikaitkan dengan mahabbahnya Allah. Ya kan begitu? Kalau orang berpegang teguh dengan Islam dicintai Allah enggak? Iya kan? Orang diberi hidayah oleh Allah dicintai oleh Allah enggak? Tapi kalau orang hartanya banyak, dicintai oleh Allah enggak? Belum tentu kan? Orang melarat nggak punya duit apa-apa, dicintai oleh Allah enggak? Belum tentu. Anaknya banyak, dicintai oleh Allah enggak? Belum tentu. Semua nikmat dunia tidak dipastikan disebabkan menjadi kecintaan Allah datang pada dia. Tapi nikmat hidayah kaitannya dengan apa? Kecintaan. Ini nikmat muqayyadah. Karena itu nikmat hidayah tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Yang diberikan oleh Allah yang Allah mencintai pada dia. Yang Allah kehendaki Allah memberikan kebaikan pada dia. Itu nikmat hidayah. Tidak setiap orang diberi oleh Allah nikmat hidayah. Sekarang kita kembali pahami. Namanya saja nikmat. Ya kan? Nikmat itu berarti ada yang memberi, ada yang diberi. Silahkan kita paham? Sebelumnya ketika orang itu belum e, diberi nikmat dia bagaimana? Dapat nggak? Dapat. Dapat atau tidak? Tidak dapat, oh belum diberi. Sekarang memungkinkan nggak nikmat ini ada pada seseorang suatu ketika hilang lagi pada seseorang? Mungkin kan? Kalau Allah mau mencabut nikmat pada seseorang, ya sudah, orang itu tidak dapat lagi nikmat. Sekarang kalau nikmat dunia, nikmat dunia. Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Demikianlah hari-hari ini kami pergilirkan di antara manusia. Pernah tidak Allah mencabut totalitas nikmat dunia kepada makhluknya di dunia ini? Pernah? Mana ada buktinya? Se serendah-rendahnya seorang hamba di dunia, hambanya Allah, diberi nikmat dunia kan? Diberi. Orang gila di pinggir jalan aja diberi nikmat oleh Allah nikmat dunia. Ya kan? Wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tidaklah dari satupun yang melata di atas muka bumi kecuali apa? Alallahi rizkuha. Allah memastikan apa? Rizki yang akan diberikan pada dia. Pasti sudah ada rizki. Tapi aneh. Sudah jelas belum pernah terbukti ada orang sama sekali tidak dapat rizki. Tidak ada kan? Tapi kita ketakutan nggak dapat rizki. Kan aneh. Kan? Betapa banyak kita ini takut nggak bisa makan, nanti bagaimana, nanti bagaimana, ini pekerjaan sulit, ini aneh. Makanya Sampai dalam sebuah hadis Nabi menerangkan Shallallahu Alaihi Wasallam Allah itu heran dengan apa? Allah itu heran dengan apa? Cepat berputus asanya seorang hamba. Padahal yang dia putus asa itu datang pada dia. Loh itu loh. Yang diputus asa itu datang. Tapi orang itu berputus asa. Heran. Ini manusia. Nabi menyatakan Aja barok guna Allah itu Rabb kita itu heran dengan apa? Tepatnya berubahnya seorang hamba terhadap nikmat Allah. Berputus asanya hamba pada nikmat Tidak ada. Allah itu mencabut nikmat dunia secara totalitas pada makhluk. Tapi kalau nikmat hidayah, gimana? Gimana nikmat hidayah? Kalau Allah sudah mencabut nikmat hidayah pada seseorang, wa yudlim gimana? Fala hadiyalah. Kalau sudah dicabut, disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Hatta seorang nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah, Inna kalatah tahdi ila man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai sekalipun. Itu memang tidak ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, falan mazagu. Azagallahu kulubah. Tatkala mereka telah menyimbang, maka Allah simpankan hati mereka. Orang Yahudi dulu itu digelar nikmat hidayah. Luar biasa Allah berikan nikmat hidayah pada orang Yahudi. Sampai mayoritas para nabi-nabi dari mana? Dari Bani Israel. Bahkan bersamaan nikmat hidayah Allah tunjukkan kekuasaan-kekuasaan yang besar, pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa pada mereka. Antum sudah pernah ditolong oleh Allah di seberangkan lautan? Sudah pernah? Dari dulu nunggu pertolongan pengen dua negara Islam ya orang tahu-tahu. Iya kan? Enggak pernah kan? Bani Israel pernah ditolong oleh Allah di seberangkan lautan. Iya kan? Sudah pernah antum diberi makanan dari langit langsung? Belum. Bani Israel pernah diberi oleh Allah makanan langsung dari langit apa? Al-manna dan Lu luar biasa. Nabi-nabi didatangkan dari mereka. Tapi tatkala Allah mencabut nikmat hidayah pada mereka menjadi umat yang terlaknat tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Harusnya kita sebagai orang yang hari ini diberi nikmat oleh Allah hidayah, berpikir jauh menerawang ke sana. Saya ini bisa istiqomah mempertahankan nikmat hidayah saya apa enggak? Harusnya berpikir jauh menerawang ke sana. Terus berpikir kembali apa yang menjadikan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Para ulama ketika menerangkan nikmat hidayah nikmat mufayyada Itu diterangkan para ulama ada tiga nikmat. Yang pertama apa? Hah? Ini kan sudah sering ini diterangkan Ustaz. Ustaz Ustaz yang nerangkan misi kajian insya Allah sudah sering. Mungkin karena ngajinya ngeruwake terus, orang mudeng sambil ngantuk, pulang pergi bertahun-tahun ngaji. Ya begitu-begitu terus. Cuma kesimpulannya saya sudah jadi salafi. Kenapa? Saya sudah ikut kajian tiga tahun. Eh, ternyata ya nggak mudeng itu. Apa nikmat mukayada ya yang pertama? Nikmatul Islam. Nikmat mukayada ya yang pertama adalah nikmatul Islam. Yang kedua apa? Nikmat alas sunnah. Karena orang yang memegangi nikmat Islam banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam Islam tak tatkala dia tidak ditolong oleh Allah meraih nikmat apa? Nikmat sunnah. Karena terpeliharanya nikmat Islam apabila seseorang ditunjukkan oleh Allah diberi hidayah di atas jalan apa? Sunnah. Kemudian ikhwan fillah wa rahmatullah. Bagaimana seseorang mendapatkan nikmat Islam? Ternyata orang-orang, eh, maaf, mohon maaf, bagaimana seseorang bisa istiqomah? Bisa teguh mendapatkan nikmat sunnah. Nikmat yang ketiga daripada nikmat Islam, nikmat nah, nikmat hidayah, pertama nikmat Islam, kedua nikmat apa? Sunnah, kemudian yang ketiga apa? Asabat alaihima. Sekarang saya tanya. Perkara apa yang dominan menjadikan sebab istiqomahnya kita di atas nikmat Islam dan istiqomahnya kita di atas nikmat sunnah. Apa? Perkara apa? Nikmat nikmat ilmu. Titik. Sudah nikmat ilmu? Ilmu ilmu yang nafi. Ilmu belum titik. Ilmu yang nafi. Makanya Nabi mengajari kita untuk meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Karena itu Alimam bin Rajab Al-Hambali dulu kita sudah pernah kajikan waktu di Pondok Ukhuwah dari kitabnya Alimam bin Rajab Al-Hambali. Belum tentu orang yang dohirnya mendapatkan ilmu yang nafi' dia termasuk orang yang meraih apa? Ilmu yang nafi'. Sebagaimana orang Yahudi. Ilmu yang diraih oleh orang Yahudi ilmu nafik ya? Ilmu nafik. Wahyu ilmu nafik gimana? Tapi dia meraih ilmu yang nafik pada dirinya? Bagaimana? Tidak. Maka orang-orang yang sabar di dalam nikmat Islam, orang-orang yang sabar di dalam nikmat sunnah adalah orang yang meraih ilmu yang nafik pada dirinya dia mendapatkan ilmu yang nafi. Sekarang kita kembali bertanya, dengan sebab apa orang bisa istiqomah meraih ilmu yang nafi? Dengan sebab apa? Hah? Ayo. Belajar. Banyak orang-orang belajar musiman. Banyak orang belajar musiman ada waktu pensiunnya. Dia aktif belajar ngaji Islam ketika dia masih kuliah. Jadi sabab generasi Islam namanya terkenal pemuda Islam itu aktif. Tapi kalau sudah nikah sudah selesai. Dengan sebab apa? Pertolongan Allah betul semua dengan pertolongan Allah. Sebabnya Hah? dengan menuntut ilmu jalan ilmu yang benar. Itu yang menentukan seseorang akan bisa istiqomah dalam ilmu yang lain. Ada sebuah kejadian yang sangat menarik yang terjadi pada seorang imam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang nafis. Dan kisah ini sudah makruf, sudah sering antum dengar. Tapi mungkin antum kurang berpikir. Ya, kurang tadabbur. Padahal pintu pembukanya ilmu itu orang harus mencurahkan pikirannya untuk memahami kebenaran. Bukan cuma dapat yo, dapat yo, dapat yo barangmu dengan bobo. Alimam Nur imam menerangkan bahwasanya kunci daripada terbukanya ilmu adalah tadabbur Kalau orang tidak bisa menggunakan pikirannya untuk memahami kebenaran-kebenaran yang ada, sulit dia bisa meraih faedah ilmu yang baik. Ada seorang imam yang sering disebut para ulama kita Imam Sunnah. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Sunnah banyak gak? Banyak kan? Tapi seringnya para ulama ketika menyebut Imam Sunnah yang di, yang dimaksud siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ajib. Tapi antum nggak pernah berpikir oh, ada apa ya? Ya yes, nyaman aja disebut Imam Yoyo ya, ya sudah Imam Sunnah selesai. Nggak ngambil faidah kenapa? Sampai dia disebut oleh para ulama kita sebagai imam sunnah. Karena apa? Beliau adalah simbol seorang ulama pada zaman fitnah yang besar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tabat di atas ilmu yang nafis. Yang kemudian akhirnya para ulama menisbatkan dia sebagai ulama sunnah yang istiqomah di dalam jalan sunnah dalam ujian yang berat yaitu tatkala apa? Ujian pada zamannya pada khalifah siapa? Al-Ma'mun ya. Yaitu negara pada waktu itu bermanhaj-manhaj yang menyimpang dan membawa kepada kekufuran. Itu apa? Al-Quran makhluk. Dan pada zaman itu adalah bukan lagi sekedar pemahaman yang tersebar. Orang yang tidak mengikuti ajaran ini dihukum oleh negara di dipenjara, disiksa dan sebagainya. Termasuk yang menjalani ini adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan banyak terjadi pada zaman itu orang itu takiyah. Tahu takiyah? Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti dimaukan tetapi hatinya apa? Mengingkari. Tinggal siapa? Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Sampai pada suatu kejadian yang terkenal Imam Ahmad bin Hambal di dalam penjara didatangi sahabatnya Marwazi. Yang Marwazi memberikan nasihat kepada Imam Ahmad supaya apa? Supaya ngikuti teman-temannya para ulama. Apa maksudnya? Istaqiyah wa kan gitu. Ya kan gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menyuruh Marwazi coba kamu keluar dulu di depan istana kan. Begitu Imam Marwazi keluar di depan istana kaget melihat sejumlah manusia yang tidak bisa dihitung dan berkumpul di depan istana membawa apa? Bukan membawa bendera partai atau bendera LSM, enggak. membawa law, tahu law? Ya kalau sekarang buku, law itu artinya batu tulis. Ya kalau orang tua kita dulu sabar. ya, ya. Dan membawa pena. Kenapa mereka berkumpul? Ditanya sama Marwaji heran. Apa yang menjadikan kamu berkumpul di sini dengan membawa seperti ini? Anduru, saya menunggu apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentang masalah fitnah Al-Quran itu makhluk. Yang di satu sisi Imam Ahmad sedang disuruh oleh Marwaji untuk apa? Mengatakan aja secara lisan. Hatinya mengingkari. Kan begitu. Apa yang terjadi? Maka kejadian itu dilaporkan kepada Mar, uh, oleh Marwazi dilaporkan kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, aktulu nafsi wala Biarkan aku membinasakan diriku seperti ini dan aku tidak akan menyesatkan manusia. Ya orang kalau belum mendapatkan ujian kelihatannya halusunah semua. Ya kan? Kelihatannya halusunah semua, kelihatannya. Tapi kalau sudah diuji oleh Allah nanti baru kelihatan. Yang dulu suka teriak-teriak, yang dulu suka ngomong gede-gede kelihatan semua alusuna beneran apa enggak. Orang akan terlihat nanti pada saat diuji oleh Allah. Maka Imam Ahmad ketika itu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali. Apakah Imam Ahmad dia bisa istiqomah teguh seperti itu karena kehebatan dirinya? Hah? Karena kehebatan dirinya? Karena apa? Karena pertolongan Allah. Ya kan begitu? Karena pertolongan Allah. Sekarang kita perhatikan. Apa yang menyebabkan Imam Ahmad adalah orang yang ditolong oleh Allah seperti ini? Dengan ilmunya yang nafi, kemudian sampai hari ini kita mendapatkan nikmat dari kebenaran nikmat hidayah ini. Ada sebuah kejadian yang secara khusus ada kejadian yang sangat apa istilahnya sangat terkesan pada kejadian Imam Ahmad pada waktu dulu perjalanan dia di dalam jalan ini. Yang di sini adalah perkara yang menjadi kaitan jelas kenapa Imam Ahmad ditolong oleh Allah Subhanahu wa Salah satu kebiasaan Imam Ahmad, Imam Ahmad adalah orang yang haris, orang yang sangat tamak di dalam ilmu. Dan luar biasa jalannya dia di dalam ilmu. Sampai banyak riwayat yang mengisahkan kejadian Imam Ahmad sering lari-lari di jalan. Lari-lari di jalan membawa apa? Membawa buku, membawa kitab, membawa pulpen. Kenapa lari-lari? Sering ditegur oleh manusia. Ilamata ya Abu Abdullah. Sampai kapan wahai Abu Abdullah? Engkau lari-lari seperti anak-anak di jalan. Kenapa dia lari-lari coba? Lari-lari karena Jangan sampai ketinggalan majelis ilmu. Ini Imam Ahmad, imam. Imam ini, imam. Ya. Dia merasakan jalan ilmunya ketinggalan sedikit saja adalah perkara yang berat bagi dia. Sehingga dia masih sampai sudah rambutnya beruban putih. Jenggotnya sudah putih. Jalan ilmu beliau adalah termasuk jalan ilmu yang lurus. Sampai beliau lari-lari di jalan mementingkan jalan ilmu itu seperti itu. Itu sampai rambutnya sudah putih. Perjalanan ilmunya Imam Ahmad inilah, kelurusan jalan ilmu lah ini yang menjadikan sebab Imam Ahmad diantaranya diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan banyak nasihat dari para ulama disampaikan sebagaimana pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengambil pelajaran tentang masalah ini. Ikhwan fillah wa rahimakumullah mari kita kembali memahami kedudukan daripada nikmat muqayyadah yang diterangkan oleh para ulama yang tadi kita sebutkan ada berapa? Ada tiga. Nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sabat alaihima. Nikmat Islam tidak akan mudah terpelihara apabila seseorang tidak ditolong oleh Allah meraih nikmat sunnah. Maknanya, mafhumnya, kalau seseorang tidak ditolong oleh Allah di dalam nikmat sunnah, bagaimana nikmat Islamnya? Bagaimana nikmat Islamnya? Tidak akan ditolong. Ya. Kemudian nikmat Islam, nikmat sunnah akan senantiasa ditolong oleh Allah. Manakala seseorang itu ditolong oleh Allah untuk bisa sabar. Dan tidak ada sebab yang paling besar yang menjadikan orang bisa sabat di dalam nikmat Islam dan nikmat sunnah kecuali apa? Ilmu yang nafi. Makomnya, kalau seseorang tidak ditolong meraih ilmu yang nafi, bagaimana dia? Bisa sabat nggak nikmat sunnahnya? Nggak bisa sabat. Nikmat Islamnya bisa sabat nggak? Nggak bisa sabat. Dan bagaimana seseorang bisa ditolong meraih ilmu yang nafi? Inilah persoalan. Inilah perkara asal yang harus kita kembali nasihatkan pada diri kita. Yang justru pada hari ini sangat sedikit sekali kita mendapatkan pengajaran, nasihat, pendidikan, pembenaran, perbaikan di dalam masalah ini. Padahal secara pemahaman kalau orang jalannya ilmu itu lurus, maka insya Allah dia akan meraih ilmu yang nafi. Kalau dia akan meraih ilmu yang nafik, maka insya Allah dia akan meraih nikmat sunnah. Dan akhirnya akan dia meraih teguhnya nikmat apa? Islam. Berarti segala sesuatu itu kembalinya dari sana. Sekarang coba kita perhatikan para ulama-ulama kita. Pada zaman-zaman mereka hidup, mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Dan pada zamannya orang-orang yang dohirnya, menampilkan ilmu-ilmu yang sama dengan mereka juga tidak sedikit. Contoh, pada zaman Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik menulis kitab yang terkenal. Apa judul kitabnya? Al-Muwatta. Pada zaman beliau menulis kitab Al-Muwatta, terjadi pula penulisan kitab yang sama. Kitab apa, Pak? Al-Muwatta. Orang menampilkan sunnah kan? Sama. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, orang lain pada zamannya juga menulis apa? Al-Muwatta. Dan bukan cuma satu Al-Muwatta ditulis pada zaman Imam Malik. Banyak. Menulis kitab judulnya Al-Muwatta semua. Imam Malik berkomentar. Apa komentarnya? Hah? Pernah dengar? Pernah dengar? Mangkana Ahlan so Apa komentarnya? Siapa yang dia ikhlas maka akan kekal, akan teguh. Akan manfaat akan terus berkesinambungan. Sekarang yang kita tahu kitab Al-Muwatta itu cuma kitabnya siapa? Imam Ditolong oleh Allah, diteguhkan oleh Allah ilmunya nafi dengan sebab jalan ilmunya yang benar. Di antaranya ditunjukkan oleh Imam Malik dengan kalimat yang singkat tadi apa? Mangkana akhlaso abuqo. Ini ini sebagai contoh. Imam Bukhari rahimahullah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Pada zaman Imam Bukhari rahimahullah itu zaman saya masih ingat Ustaz Abdul Taslim pernah menyampaikan zaman keemasan ilmu hadis. Hampir setiap orang menulis tentang apa? Hadis. Kan begitu. Ulama-ulama pada zaman itu luar biasa banyak. Berarti secara dohir, orang melihat sunnah pada zaman itu adalah zaman apa? Zaman keemasan. Tapi pada saat itu Imam Bukhari berkata dengan perkataan yang luar biasa. Al ahlul hadis indana qalil. Ini kata Imam Bukhari. Ahli hadis di sisi kami itu adalah sedikit. Padahal orang nulis hadis pada waktu itu apa? Banyak kan? Tapi Imam Bukhari menyatakan ahli hadis indana qalil. Ahli hadis di sisi kami adalah di sisi kita ini adalah sedikit. Dan ketika diuji oleh Allah, diuji oleh Allah pada zaman perjalanan Imam Bukhari, akhirnya kenyataan fitnah terjadi, siapa orang yang diteguhkan, siapa orang yang disabatkan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada hari ini kita alhamdulillah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu, jangan buru-buru kita merasa jalan kita ini sudah aman. Jangan buru-buru kita merasa jalan kita ini sudah sudah aman. Begitu kita ketemu ilmu Quran, ilmu sunnah, yang hak kita dapatnya di sana jangan dulu-dulu kita merasa aneh. Di sana terjadi fenomena-fenomena yang membawa masalah yang tidak sedikit. Yang dari fenomena-fenomena itu disimbolkan oleh salah seorang ulama kita yaitu Syaikh bin Abdul Aziz al Beliau menerangkan dalam kitab beliau Al-Manhajiyah di Talabil Ilmi di awal kitab itu beliau menerangkan annana nara ibalan minas sababiyati minas sabibati barakallahu fihim wa mahabbatin li talibil ilm lakinna katsiran minhum la ya'rifuna tariqat talabi kaifa yatlubul ilm. ini kata sesolat bin Abdullah Salusyah dan beliau setahu saya pada zaman ini termasuk ulama yang sangat punya perhatian serius di dalam masalah talibul ilmi. Kalau orang sekarang ini serius menjadi pengamat politik, ya. beliau ini adalah orang yang sangat serius memperhatikan tentang perilaku penuntut ilmu. Inilah orang alim dan beliau memperhatikan dengan ikhlas kemudian hasilnya dinasihatkan kepada kita. Hasilnya dinasihatkan kepada kita. Beliau mengatakan pada hari ini kita sangat gembira karena banyak para pemuda mereka menerima kebenaran, menerima jalan ilmu, mencintai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada mereka. Akan tapi di sana kata beliau, beliau memberikan satu kenyataan pahit yang banyak dialami oleh penuntut ilmu yang niatnya ini sudah baik. Semangatnya sudah bangkit. Kemudian kecintaannya pada ilmu sudah bangkit. Tapi di sana ada fenomena pahit yang diambil nasihat oleh beliau. Apa kata beliau? Lakinna kathiran minhum la ya'rifuna tariqat salaf. Akan tetapi kebanyakan mereka, para penuntut ilmu yang hari ini luar biasa sibuknya di dalam ilmu. Kebanyakan mereka apa? La ya'rifuna tariqat salat. Kebanyakan mereka tidak tahu jalan di dalam menuntut ilmu. Tidak tahu benar apa enggak. Antum antum milih diri antum sendiri. Ya, kira-kira ya, antum merasakan lebih banyak tahu tentang jalan ilmu atau tidak, Anda bisa lihat. Sekarang caranya mengukur gampang. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullah ya, di majelisnya itu selalu hadir sekitar 5000 manusia. 5000 manusia hadir di majelis Imam Ahmad. 500 orang belajar ilmu menulis dari Imam Ahmad. Sisanya berarti berapa? 4.500an manusia belajar adab jalan menuntut ilmu dari mama-mama. Sekarang antum lihat fenomena antum di dalam belajar jalan mencari ilmu dengan belajar ilmu sendiri lebih banyak mana? Dan bahkan dalam sebuah riwayat ulama menerangkan kami belajar adab itu sekian tahun lamanya baru kami belajar ilmu. Sekarang antum pahami. Antum sudah mungkin belajar tafsir Ibnu Katsir, sudah Bulughul Maram, betapa luar biasanya antum itu harusnya jadi ulama. Loh iya iya. Sekarang coba tadi baru diumumkan kan, daura dai lagi. Berarti antum itu dai semua. Ya. Yang mengisi kajian adalah ustadz-ustadz yang kibar, doktor, MA, LC, luar biasa kan? Antum itu dididik, di kader orang-orang yang hebat. Bukan begitu lagi, kitab-kitab yang dikajikan luar biasa banyak. Harusnya antum itu melebihi mereka. Bukan begitu? Sekarang antum tanya diri antum, seberapa ilmu yang antum dapatkan atau cuma antum buah aku ikut jauh roja ya. Senang karena ikut jauh roja iya. Sekarang antum perhatikan bagaimana antum di dalam talabul ilmi selama ini. Apakah ilmu yang nafi antum telah raih menjadi usul yang nasib pada diri antum, maka antum masih menjadi orang bingung dari dulu sampai sekarang. Yang tadi buktinya ditanya dalilnya aja, ya orang mudeng-mudeng. Gimana tentang masalah jalan ilmu? Kebanyakan talibul ilmu adalah la ya'rifuna natori talab. Tidak paham bagaimana jalan menuntut ilmu. Ini banyak yang terjadi. Kalau tak ada yang tahu, itu pun sepotong-sepotong. Ada lagi yang tahu banyak tapi tidak pernah diamalkan. Ya, apa gunanya? Ya, tahu tapi tidak diamalkan. Inilah yang kembali dinasihatkan, diperingatkan oleh beliau tentang masalah ini. Bahkan beliau mencontohkan fenomena ini. Kata beliau, Ba'duhum di awqatan tiwalan rubama sanawatin yumdiha wala yaksul minal ilmi maka salah ghairuhu mimman anfada sanawatin misra sanawati illati anfataha dar. Bahkan tidak sedikit sebagian penuntut ilmu mereka telah menghabiskan waktu-waktunya yang panjang. Ngaji salah sih kurang-kurang tahun. Dan lama panjang. Seperti yang dulu saya contohkan ketika di Semarang. Awal-awal ngaji salaf di Semarang itu termasuk orang-orang awal. Bahkan dulu di Semarang ustaz-ustaz banyak sekali yang datang ke Semarang ngaji kitab. Banyak. Begitu terjadi fitnah. Maka hampir-hampir tidak ada orang yang tersisa untuk selamat. Ketika terjadi fitnah dulu masalah jihad di Ambon, fitnah masalah takdir, fitnah masalah hampir-hampir kesudahannya orang-orang yang lebih banyak terjadi adalah apa? Al-gulu at-tafrid wal ifrat. Yang satu ekstrim, yang satu apa? Kembali kepada masa lalunya. Kembali kepada masa lalu. Sampai dulu pernah saya binjor itu mendapati saya ditunjukkan orang. Ada seorang akhwat pakai rok celana roknya ini loh di atas dengkul sudah dekat dengan lubangnya. Ya, inalilah itu. Itu jalan binjor. Saya ditunjukkan itu dulu pakai cadar. Subhanallah. Trauma. Padahal ngaji sudah lama. Ah, selama ini ngaji ilmunya itu apa nilainya? Padahal kalau ngaji luar biasa dulu. Begitu diuji oleh Allah terkena fitnah, bubar salah. Harusnya kalau orang mendapatkan ilmu yang nabi seperti para ulama. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala malah bertambah kokoh, bertambah kuat, bertambah melihat kebenaran, bertambah tahu mana hak, mana batil dan tambah sabar. Ini menunjukkan di sana ada permasalahan serius. Makanya dulu ketika saya awal datang ke Semarang lagi dari Sulawesi disuruh ngisi ngaji saya nggak mau. nggak saya nggak mau. Kenapa? Ya dari dulu sudah berapa kamu ngaji? Kitabnya ulama udah berapa, Ustaz sudah berapa dan sebagainya. Saya sampaikan kalau mau ngaji begini, ngajinya sekarang dirubah. Setelah mulai sedikit demi sedikit, alhamdulillah kita bisa kembali memperbaiki jalan yang selama ini kacau di dalam ilmu. Maka seperti yang diterangkan oleh beliau, banyak orang sudah menghabiskan waktu dalam ilmu dan dia tidak meraih ilmu, padahal orang lain menghabiskan waktu yang sama ditolong oleh Allah meraih ilmu yang nafik. Kenapa? Sama-sama menuntut ilmu, waktunya sama, di sini ada yang dapat, di sini ada yang tidak dapat. Di sana yang perlu dilihat ada sebab apa. Jangan merasa aman aja, merasa nyaman. Kemudian disimpulkan oleh beliau soleh. Apa pangkal daripada penyebabnya? Beliau menerangkan, wasababu huwa annahu lam yanhaj fi talabihi lil ilmi an nahjat sahihah. Sebab yang menjadikan menuntut ilmu mereka tidak ditolong oleh Allah. Istiqamah meraih ilmu yang nafi adalah mereka tidak menempuh jalan metode manhaj di dalam menuntut ilmu pada metode mana yang benar. Yang penting menuntut ilmu, itu dalilnya. Yang penting kan sudah menuntut ilmu. Saya sudah ketemu ustadz, ketemu ini, datang majelisnya salah. Itu nggak jaminan. Datang di majelisnya Rasulullah saya nggak jaminan. Ya tak? Nggak jaminan. Nggak jaminan. Maka kembali kepada jalan yang disungguh. Diterangkan oleh sesolah Penyebabnya adalah karena mereka tidak menempuh manhaj ilmu yang sahih. Allah jalla yahsulu ma'ahu mubtaghihi yaitu manhaj ilmu yang menjadi sebab bersamanya orang yang mencarinya yahsulu tarafan mimma katabahu lahu dia meraih sisi daripada ilmu yang Allah tetapkan pada dia Ikhwan fillah ini yang persoalannya yang mendasar Kebanyakan kita di dalam menuntut ilmu, kita tidak memahami benar apa tidak saya menuntut ilmu jalannya. Ini yang diterangkan oleh beliau. Siapa menuntut ilmu jalan yang benar? Beliau menerangkan hilangnya manhaj ilmu yang benar ini sebagaimana beliau menerangkan yaitu manhajnya orang-orang yang telah lalu manhaj jalan ilmunya dari para pendahulu, para ulama-ulama kita yang telah lewat. Sebagaimana beliau menerangkan, ada dua hal yang menjadi sebab pokok terjadinya fitnah bagi orang-orang yang menempuh jalan ilmu yang nasib. Yang pertama, hilangnya jalan menempuh jalan ilmu yang pernah ditempuh oleh para ahlul ilmi yang dengan sebab itu mereka menjadi ulama-ulama yang istiqamah ditolong oleh Allah. Penuntut ilmu kebanyakan menuntut ilmu menurut metodenya orang-orang sekarang. Dan meninggalkan jalannya para ulama-ulama yang dulu mereka telah menuntut ilmu ini. Yang mereka kemudian ditolong oleh Allah di dalam jalan ilmu tersebut. Ini diantara sebab yang pokok. Kemudian yang kedua, penuntut ilmu dia tidak mengembalikan ilmu itu menjadi waktu terbesarnya di dalam hidup. Penuntut ilmu itu tidak menjadikan waktu yang paling besar di dalam hidupnya adalah waktu untuk ilmunya dan dia senantiasa hidup di dalam masalah ilmu. Ini dua persoalan yang beliau terangkan oleh Saleh bin Abdullah al Dari keterangan singkat ini, beliau menegaskan dengan dasar ini maka tidak akan bisa seorang penuntut ilmu bisa istiqamah untuk bisa menempuh dua sebab ini. Yaitu apa? Apa yang pertama tadi? Mengikuti jejaknya kembali orang-orang yang mendahului kita dari para orang-orang ahli ilmu yang ditolong oleh Allah. Dan insya Allah kisah-kisah mereka sudah sering untuk mendengar, Ya kan? Cuma kadang-kadang kalau kita mendengar kisah-kisah mereka, oh kayaknya mustahil ya pada zaman ini kita seperti ini. Jawabannya mustahil terus. Ya. Padahal buminya ya sama, langitnya sama, ya kan begitu? Dulu ulama kita ditinggal tinggal di bumi yang bumi juga hari ini kita tinggali. Hari-harinya juga sama, cuma tujuh hari. Tapi kita sering membicarakan, wah kayaknya mustahil itu kan dulu. Kalau sekarang udah lain zaman kita sekarang. Ini komentar-komentar yang sebenarnya menjauhkan kita untuk tidak respect kembali dengan jalan ilmunya para salaf. Merasa bahwasanya jalan ilmunya para salaf itu sesuatu yang membebani bagi dia. Dan kemudian disimpulkan sesuatu yang sulit katanya. Padahal kalau diukur secara benar yang sulit itu metodenya para ulama dulu apa metodenya orang sekarang? Gimana? Metodenya orang sekarang ini yang justru malah sulit. Justru metodenya orang sekarang yang sulit. Metodenya ulama itu metode Quran dan Sunnah. Dan metode Quran dan Sunnah adalah metode yang apa? Yang sahih. Tapi karena hati kita ini sedang dikuasai dengan subhat, dikenai dengan sahwat akhirnya begitu kita melihat metode mereka seperti itu, kita merasakan sulit. Seperti contoh, ini kejadian ada beberapa ikhwah yang datang ke Semarang tertarik pengen belajar pengen belajar bahasa Arab seperti yang kita terapkan di Semarang begitu dia melihat belajar tuh belajar kok seperti itu ya kapan selesainya dia bilangnya begitu kapan selesainya kenapa belajar itu sedikit sedikit ditanyai kon ngapal ke sedih sedih Wong aku itu sudah lancar, kok pengen lancar aja, kok belajarnya kok begitu sedikit-sedikit itu berapa tahun baru bisa selesai. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi dan dia pun sampai sekarang juga nggak pernah jadi. Gitu. Loh iya. Dia itu pergi dan sampai sekarang juga nggak pernah jadi. Kita ulama juga nggak mudeng, nggak tahu keliling kemana-mana saya nggak tahu. Sampai sekarang pun dia juga tidak pernah jadi. Nah orang-orang yang dipaido Tahu di itu? Tahu di itu ya? Orang-orang yang di itu dikomentari lagi wah sih kalau ngono kapan rambungnya, alhamdulillah ya rampung. Alhamdulillah ya rampung, alhamdulillah juga kemudian ada asarnya sedikit demi sedikit dan dia bisa mengirim manfaat. Ketika dia datang, orang itu datang, saya jadi malu ya, teman-teman saya yang tua-tua, lebih tua dari saya sekarang bisa, saya nggak bisa. Wah saya ini hawa nafsu ini, marah-marah dengan diri sendiri. Itu satu contoh. Karena orang tidak memahami persoalan yang sesungguhnya, seringnya justru menganggap jalannya para ulama dulu dianggap sulit. Sementara jalannya orang yang sekarang yang sebenarnya sulit dianggap mudah. Karena cuma dicoret-coret itu loh, dicoret-coret di papan tulis, Nah, ini sampai sini, nanti kamu sini selesai, kamu bisa selesai ini, selesai ini, selesai ini. Oh, kita cepat. Dengan selesai ini, selesai ini, selesai ini, selesai ini. Kan kita cepat banget. Baru selesai juga nggak tahu apa yang dia selesai. Numpuk semuanya, tidak ada yang mudeng, ditanya satu pun nggak ada. Ini satu contoh persoalan yang kita kembalikan. Itu berat. Dan memang asalnya seperti itu. Karena memang dari dasarnya ilmu ini adalah kaulan sakila. Seseorang itu akan meraih jalan ilmu yang mudah ketika ditolong oleh Allah dimudahkan. Kalau seseorang itu tidak dimudahkan, tidak akan meraih kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala akan dapat. Kemudian yang kedua tadi, jalan ilmu yang sekarang hilang pada umat Islam adalah apa? Menjadikan jalan ilmu ini adalah waktu terbesarnya di dalam hidup. Bisa kita begitu? Kita selama ini menjadikan jalan ilmu itu apa? waktu sisa, waktu sampingan. Ya kan begitu? Bukan waktu yang paling antum baca sejarahnya para ulama. Semua para ulama, orang-orang soleh, orang-orang ilmu yang nafe, mereka selalu menjadikan waktunya yang paling banyak adalah di mana? Di dalam ilmu. Waktu untuk urusan lainnya, urusan dunianya, mereka kasih, bukan tidak dikasih, dikasih. Tapi bukan waktu yang paling besar. Bukan waktu yang menjadi mayoritas waktunya Anda Antum baca sendiri kisahnya para ulama-ulama kita, baca. Kisahnya si Albani, kisahnya ini, kita baca sendiri. Bagaimana mereka? Ini dua persoalan, bukan perkara yang mudah. Karena itu di dalam masalah ini, penuntut ilmu untuk bisa kembali kepada masalah ini dengan benar, diterangkan oleh Syekh Saleh, yahtaju talibul ilmi ilal azimah. Penuntut ilmu harus kembali punya azam yang kuat untuk mau kembali kepada jalan ilmu yang benar. Penuntut ilmu tidak boleh dia beralasan kembali mengatakan pada dirinya, apa kata beliau? La yakulu ana darastu famastafattu. Tidak bisa penuntut ilmu pada zaman ini dia mengatakan aku sudah pernah belajar, sudah aku coba dan ternyata juga susah, nggak bisa itu tidak boleh keluar dari lisannya penuntut ilmu pada zaman ini. Bahasa seperti itu dan yang jenisnya tidak boleh keluar. Tidak boleh dia, aku sudah pernah belajar Ustaz. Itu dia boleh keluar. Dan tidak bisa kok memang saya ini tidak sesuai, tidak ini, tidak ini. Tidak bisa keluar. La yakulu ana darastu famastafattu. Alasan seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang dijadikan sebab penuntut ilmu untuk liar cia ila sebab. Untuk menyalahkan sebab. Menyalahkan keadaan, menyalahkan permasalahan itu tidak benar. Kata sesoleh. soleh, "Laisa sabab fi tobaatihi fi aksari sabab atau aksaril muqabbilina ala talabul ilmu. Sebab utama yang menjadikan hilangnya jalan ilmu yang benar pada penuntut ilmu itu bukan karena tobiat. Tobiat itu apa? Bukan karena perangnya yang ada pada kita. Kalau kita berbicara perangnya ya perangnya kita mesti pengennya enak-enak kan begitu. Coba kalau antum ditanya, kamu ingin meraih ilmu yang nafe, yang banyak, seperti orang-orang soleh, jawabannya apa? Yang bilang pengen ini lisan kita. Dari mana lisan kita mengatakan pengen? Lisan antum nggak bisa mengatakan saya pengen seperti Syekh Fulan, Syekh Fulan. Dari mana lisan antum bisa ngomongin seperti itu? Coba saya tanya dulu. Dari mana sumbernya? Loh, masa antum ngomong tidak tahu sumbernya? Dari hati kan? Berarti yang punya cita-cita tinggi di dalam ilmu itu apa? Hati. Nggak ada hati manusia. Aku pengen jadi wong bodoh lah. Nggak ada. Tapi bagaimana tubuh antum? Bagaimana jasad antum? Bagaimana kita punya mata, punya kaki, punya tangan? Pengennya tinggi apa pengennya rendah? Pengennya rendah. Kalau yang namanya tobiat seperti itu. Tangan pengennya nulis terus capek. Kaki jalan terus capek. Terus tubuh manusia mosok duduk terus ambeyan nanti saya. Terus kalau jasad itu pengennya gelundung tidur istirahat. Itu tubuh manusia. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan. Karena kalau kita bicara persoalan semua sama, jasad manusia itu sama, tobiatnya sama. Ya. Dari dulu tobiat manusia itu sama. Innan nasala dolumun jahul. Itu sama. Persoalannya sekarang yang menjadi dasar adalah bukan masalah itu. Kebanyakan para pemuda dan orang-orang yang menempuh jalan ilmu penyebabnya adalah bukan karena Laisa sabab huwa annahum la kamu. Penyebabnya itu bukan karena dia itu sulit, nggak bisa ngikuti, nggak bisa belajar, saya kira enggak. Bukan. Sebodoh-bodoh apapun, sesulit-sulit apapun, kalau dipahamkan, paham. Insya Allah paham. Sekarang orang gila di jalan aja bisa paham. Itu orang gila di jalan. Paham dengan pemahaman yang bagus. ya kan? Coba kalau orang orang gila di jalan ini sedang lapar, pemahamannya bagaimana? Gimana pemahamannya? Cari makanan yang menghilangkan laparnya. Itu kan bagus ya pemahamannya. Bagus. ini orang gila di jalan. Ya, cari makanan yang dia bisa kenyang. Dia tidak memahami ya, cari apa racun atau cari apa? Enggak, dia tidak keliru pemahamannya. Berarti menunjukkan serendah apapun orang itu kalau dipahamkan apa? Paham. Seperti yang dulu kita terangkan, al-insan qabilun li ta'allum. Manusia itu diciptakan oleh Allah siap untuk menerima diberi pemahaman. Kayak apapun orangnya itu siap menerima diberi pemahaman. Jadi sebenarnya ini bukan kendala. Bukan kendala bahwasanya penuntut ilmu itu tidak seperti ini. Walakin sabab fi adami taksilihi annahum lam yasluk tariqahu wa lam ya'khudhu 'ala al-manhaj alladhi takharraja min sabatina min alil ilmi. Kembali diterangkan oleh Syekh yang menjadi sebab adalah tidak berhasilnya ilmu istiqomah di dalam ilmu yang ditempuh penuntut ilmu karena penuntut ilmu tidak menempuh jalan ilmu. Nah ini yang menjadi persoalan. Penuntut ilmu tidak menempuh jalan ilmu. Nah, sekarang gimana? Orang pengen ke pasar tapi tidak menempuh jalan ke pasar. Bisa nggak bisa dipahami? Orang pengen naik gunung, menempuh jalan ke sungai, ya ketemplung sungai. Sama orang pengen meraih ilmu, jalan ilmu itu nggak pernah ditempuh. Jalan ilmu yang benar itu nggak pernah ditempuh, ya dia tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'khud ala hadal manhaj alladhi takharraja min sabatina min hadal ilm dan mereka tidak keluar apa tidak menempuh ilmu yang dulu orang-orang ahli ilmu telah keluar menjadi orang yang memiliki ilmu nafik dengan sebab itu. Setahu saya, sebatas saya memahami penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah jalan ilmu. Dari kitab-kitab mereka yang banyak dan beragam, isinya itu sama. Isinya sama. Hanya mereka variasi aja menjelaskan penekanannya di mana, penekanannya di mana. Tapi kesudahannya, kesimpulannya, jalan ilmu mereka itu sama. Nah kalau hari ini kita tidak menempuh jalan itu, ya menjadi sebab terhalangnya kita meraih ilmu yang nafi. Dan kata saya soleh, hadat tariku sahlun maisurun. Jalan ilmunya para salaf itu adalah sebenarnya jalan yang apa? Sahlun. Apa sahlun? mudah. Dan dimudahkan. Jalan yang mudah dan dimudahkan. Apa bagaimana? Apa maksudnya jalan mudah yang dimudahkan? Secara usaha, jalan itu mudah. Panitianya kemarin bilang sampai duhur ya. Habis duhur selesai. Jadi tinggal seperempat jam, seperempat jam, setengah jam, nanti pertanyaan seperempat jam mungkin sudah cukup. Nanti banyak-banyak antum nggak bisa mikir malah. Mana faedah yang mau diambil malah nggak kesampaian. Kan tujuannya ini saya sampaikan pada antum. Tujuannya panitia itu disuruh nerangin masalah jalan ilmu yang sekarang ini banyak tidak dipahami. Ya sudah berarti pembahasannya masalah ini. Yang harapannya mudah-mudahan ini nanti tidak tidak menjadi siaran berita. Harapannya nanti bisa merubah keadaan kita yang selama ini menuntut ilmu yang masih tidak benar. Jadi bukan cuma jadi siaran berita, oh ya tadi menerangkan gini-gini selesai sudah tidak ada gunanya. Ya. Cukup ya? Jangan banyak-banyak. Waktu untuk minum itu kan nggak usah banyak-banyak, sudah cukup. Sudah. Afan mohon panitianya, waktu istirahat sudah berhenti. Tadi saya soalnya menerangkan bahwasanya jalan ilmunya para ulama yang dulu itu beliau katakan sahlun maisur. Jalan yang mudah dan yang dimudahkan. Coba perhatikan. Jalan yang mudah. Secara usaha, jalan ini kalau ditempuh, itu sebenarnya mudah. Dan secara usaha jalan ini akan menjadi sebab Allah mudahkan. Jadi dimudahkan oleh Allah karena hakikatnya orang meraih ilmu itu adalah Allah yang memudahkan dia. Kalau dulu pernah saya terangkan waktu di Bodo Ukhuwah bahwasanya ilmu itu adalah miliknya Allah, Allah yang membukakan ilmu itu pada seseorang. ini kitab tidak bisa dihitung dengan hitungan manusia. Kalau orang itu dipahamkan oleh Allah, kadang kadangkala dia berpikir Orang seperti saya itu 10 tahun baru bisa. Ternyata dia dimudahkan oleh Allah dalam waktu 5 tahun. Itu bisa saja. Karena ilmu adalah nikmat yang ada di dalam hati seseorang yang Allah pahamkan. Sebagai contoh buktinya Syekh Ibnu Taimiyah kalau dia sulit di dalam ilmu dia istighfar banyak, kemudian setelah itu dia apa? Berdoa. Allahumma fahimni kama fahamta Sulaiman. Ya Allah fahamkan aku sebagaimana engkau telah memahamkan Sulaiman. Akhirnya dibukakan oleh Allah. Jadi ilmu itu bisa diraih oleh kita, Allah yang memudahkan kita. Dan sebab yang Allah bentangkan di dalam jalan ilmu itu adalah mudah. Apa betul jalan ilmu itu mudah? Jalannya para salaf mudah, itu insya Allah betul. Contoh, sampai para salaf itu menerangkan bahwasanya mencampur materi ilmu, tahu materi ilmu, fun, fun di dalam ilmu. Misalnya ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ini, ilmu ini, belajar secara bersamaan. Pada waktu yang sama, dia mempelajari ilmu ini, juga mempelajari ilmu, mempelajari ilmu, mempelajari ilmu. Ini sampai para ulama aja mempermasalahkan, boleh nggak? Boleh nggak orang belajar ilmu dalam waktu bersamaan ya belajar ini, ya belajar ini, ya belajar ini, belajar ini, belajar ini. Itu sampai ulama mempermasalahkan. Sebagian mereka apa? Tidak boleh. Sebagian mereka membolehkan dengan catatan. Apa intinya permasalahannya sekarang? Kenapa tidak boleh? Diterangkan para ulama, kenapa tidak boleh? Agar tidak menjadikan pemahamannya kacau. Ulama yang membolehkan, kalau orang itu diberi kemampuan oleh Allah, melebihi daripada yang lain, dia belajar dua cabang atau tiga cabang ilmu dan dia tidak kacau pemahamannya, maka boleh. Sekarang kalau orang belajar seperti itu, sebenarnya kalau dilakukan secara betul-betul mudah nggak? Mudah. Nah, sekarang coba antum sekolah satu hari, sekolah misalnya di sekolah dikasih pelajaran cuma satu apa dua, sama satu hari dikasih pelajaran dua puluh. Sekarang doher mudah mana? Eh? Mudah mana coba? baik muridnya maupun gurunya secara gaya mudah yang mana? yang mudah yang dua saya. Yang main belajar oh gampang Siti. Cuma dua, tenang aja dia nyantai, hatinya sumringah, seneng dengarin kan gitu. Gurunya juga ngajarkan apa? Enggak beban, muridnya siap menerima nasi. Lah yang diulang mau belajar 15, guru nomor 16 mulai wis dengar-dengar jujur udah gini. Ayo, ayo, mari kita belajar. Ya gimana? Otaknya sudah capek, sudah lelah. Mau diajar lagi materi baru, diajar lagi materi baru. Secara dohir, mudah yang mana coba? Mudah yang Coba sekarang kalau ulama kita menerangkan layan takil, ila akhor bila mujab. Orang tidak boleh berpindah dari satu pemahaman kepada pemahaman yang lain kalau ini belum dipahami dengan benar dan tidak tidak adanya tuntutan untuk pindah. Gimana kira-kira? Mudah nggak dipahami? Misalnya antum belajar ngapal ke durung iso. Ya sudah mundur dulu besok lagi. Belum bisa lagi, mundur dulu besok lagi. Enggak terbebani kan? Tapi kalau Mundur dulu, ditambah materi. besok apa ini sama ini ya. Besok lagi, ini kamu utang kemarin, utang ini, utang ini, utang ini ya. Besok lagi. Kira-kira gimana? Ah, keluar aja lah, keluar lah. Loh, iya coba lihat buktikan. Loh, berarti secara jalannya para ulama dulu kita itu adalah sahel, mudah. Tapi karena antum itu sudah diwarnai pemikiran sekarang, ya kan? Belajar kok ngono kapan rambunge? ya kan begitu. Akhirnya dianggap itu masalah yang sulit. Itu apa yang diterangkan oleh beliau. Belajarnya para ulama kita itu adalah sahlu Saya masih ingat kemarin, kemarin itu waktu ngantar wisata beliau Taslim ke bandara mana kemarin? Ke Jogja. Saya sempat cerita sama Ustaz Abdul Taslim waktu saya dulu belajar di Pondok NU. Saya cerita Ustaz, di tempat saya mondok itu dulu belajarnya gini. Loh, kok ada ya orang NU yang belajar gitu? Masih ada enggak kira-kira sekarang yang gitu? Oh, sudah meninggal dia saya usah gini-gini. Muridnya itu, kalau misalnya belajar satu kitab, itu nggak boleh pindah kitab. Diuji sama gurunya itu dari pagi sampai maghrib. Satu kitab itu disuruh ngapalin, kemudian ditanya, besok setelah gurunya, ya besok kamu baru bisa pindah kitab. Itu baru pindah. Loh, masih ada ya orang-orang apa orang-orang itu begitu. Dia mengatakan bahwasanya orang NU itu begini-begini belajarnya. Yang dulu kalau sekarang ya sama aja kacau. Dulu itu seperti itu. Beliau cerita, nah, kalau menuntut ilmu seperti itu ya benar-benar ilmunya jadi mapan. Dan para salaf dulu mereka belajar juga begitu. Belajar itu ya takcil bagaimana orang itu menguasai pokok-pokoknya ilmu, dobit, nantinya akan dimudahkan oleh Allah kepada ilmu yang lain. Saya masih ingat, dulunya saya tidak tahu ini benar apa tidak. Tapi setelah kembali saya pelajari kitab-kitabnya para salaf kita tentang masalah manusia ini ternyata betul. Saya punya guru dulu pernah mengatakan tidak mungkin seorang ulama itu seluruh kitab itu digurukan semua itu tidak mungkin. Kira-kira mungkin nggak? Umurnya manusia seberapa? Kitabnya ulama itu jumlahnya seberapa? Mungkin nggak semua kitab ini digurukan kepada ulama. Yang namanya menuntut ilmu itu, kalau orang-orang ulama kita dulu itu mereka taksel di dalam ilmu, dasar-dasar pokoknya ilmu mereka dobit kuat, kemudian mereka melanjutkan langsung dengan kitabnya para ulama, mutola'ah mudarosah, akhirnya mereka mendapatkan kekuatan di dalam ilmu. Enggak mungkin. Jadi Sebenarnya belajar yang ditempuh oleh para ulama-ulama dulu itu, kalau dijalani dengan baik, akan menjadikan mudahnya jalan ilmu. Yang menjadikan sulitnya jalan ilmu menjadi beban, menjadi beban, menjadi beban, karena kita belajar ilmu tidak pernah mapan. Akhirnya menjadi beban. Gurunya juga beban, muridnya beban. Akhirnya menjadi sulit ilmu kitab ini nggak pernah mapan, kitab ini nggak pernah mapan, kitab ini nggak pernah mapan, ini nggak pernah, nggak akan pernah mapan. Taksil daripada ilmu akhirnya tidak dapat. Dan beliau sekali menerangkan jalan ini adalah ashalut tariq allati yasluquha al-aktsaruna al-yawm. Jalan ilmu seperti ini, jalannya para salaf dulu adalah sebenarnya jalan yang paling mudah dibanding jalannya penuntut ilmu yang ada pada hari ini. Ini beliau mengatakan seperti ini. Ini jalan yang paling mudah. Seseorang akan ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, jalan ilmunya, karena perjalanan ilmu itu bukan cuma sehari dua hari. Masalahnya tadi kita sudah kebalik. Kita menuntut ilmu sudah kita batasi. Padahal tadi diterangkan menuntut ilmu itu harus apa? Waktu yang paling besar dalam kehidupan kita. Lah sekarang kan kita sudah dibatasi kan? Pengkaderan jai tiga tahun ini dibatasi. Begitu sudah tiga tahun dianggap urusan tolak bulim ini sudah selesai karena sudah jadi dai. Maka ketika tiga tahun itu diberondong terus. Gimana cepat-cepat jadi dai. Gitu. Nah kalau dulu para sahabat itu jadi dai kan lain. Bagaimana? Kata Umar, kami tidak belajar kepada Rasulullah kecuali berapa? sepuluh ayat. Kami tanyakan pada Nabi bagaimana pemahaman yang benar kemudian kami pergi mengamalkan. Kemudian kami pergi menasihatkan pada orang. Setelah kami merasakan ayat ini, kami amalkan, kami nasihatkan. Kami kembali lagi pada Nabi. Dan terus, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kan begitu. Nah kalau sekarang kan kita pakai finishing. Oh ini ada startnya, ada finishnya, ada startnya, ada finishnya. Akhirnya modelnya kejar-kejaran. Sehingga sangat memungkinkan orang itu belajar tidak mapan di dalam ilmu Ya kalau ditanya saya sudah pernah itu, saya sudah pernah, sudah pernah terus jawabnya sudah pernah. Jadi persoalannya sebenarnya di sini, Khonafiti. Mau nggak kita kembali kepada jalan yang punya para salah? Kalau kita mau kembali kepada jalan yang mereka, mau sabar, ya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ada satu hal yang sangat menarik yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan ciri hati yang sahih, hati yang sehat. Di dalam kitab Ighosatul beliau menerangkan di antara ciri yang paling besar hati yang sehat adalah hati itu senantiasa mementingkan jalan yang memberi manfaat pada dia kebutuhan di dalam hatinya yaitu ilmu yang nafik. Dia mempunyai kepentingan yang besar terhadap Dawaul qalb. Terhadap apa, Pak? Obatnya hati. Apa obatnya hati? Al-Quran. Wahyunya Allah. Quran dan sunnah itu adalah sifat obat hati kita. Ilmu. Orang yang hatinya sehat, dia punya kepentingan yang besar terhadap ilmu yang nafi. Ini ciri yang pertama. Tapi uniknya, saya mengambil pelajaran yang sangat bagus di Ibnu Qayyim. Ciri yang kedua, dan ini terkait erat dengan orang yang mempunyai bukti nyata dia adalah orang yang mempunyai ilmu yang nafik dan menekuni ilmu yang nafik yang besar. Bagaimana dia mengambil kehidupan dunianya. Bagaimana mungkin orang bisa mempunyai kepentingan yang kuat dan besar waktunya di dalam ilmu yang nafik kalau dia tidak tahu bagaimana memahami perjalanan kehidupan dunianya. Tidak tahu bagaimana memanage hidupnya di dunia itu harus bagaimana. Tadi kita sudah terangkan di awal. Dunia itu kalau kita dapati akan menuntut kita apa? Saingan, bekerja kejaran dan akhirnya binasa dengannya. Penuntut ilmu kalau dia tidak punya sikap memanage kehidupan dunia dengan benar, penyebab paling pertama menggagalkan dia di dalam ilmu yang nasib. Itu penyebab paling besar. Makanya Ibnu Qayyim menerangkan ciri hati yang sehat yang dia punya kesibukan besar di dalam ilmunya Allah adalah ayyartaqila anid dunia hatta yanzila bil akhir. Dia di dunia itu kehidupannya menjalani hidup di dunia ini adalah hidup yang terus berusaha meninggalkan dunia menuju akhir. Gimana Iman? Paham gak ini? Kehidupan dunianya dia berusaha hidup meninggalkan dunia menuju menuju akhirat. Paham tidak maksudnya? Dia tidak hidup untuk menuju dunia. Kalau orang yang mempunyai ketekunan ilmu yang nanti yang besar, kemudian kehidupannya di dunia, menujunya dunia itu besar, bisa nggak dia? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena dua-dua ini sama-sama punya tuntutan yang besar. Dunia akan menuntut waktu kita juga besar, ilmu juga akan menuntut apa? Waktu kita besar. Tidak bisa kita mencoba kalau bahasa sekarang dia yang mengkompromikan. Nek iso yo ya jadi ulama salah yang melebihi Abu Bakar terus kita juga sukses melebihi orang-orang di dunia. Kira-kira wis tahu ana apa urung ngono Ini namanya Mikir wae umur entek urung pernah ketemu jawabannya apalagi menjalani. Ya kan? Enggak bisa. Tetap harus ada salah satu. Ada salah satu mana yang kita besarkan. Makanya kalau orang menekuni ilmu yang nafik, menekuni jalan kehidupan ilmu yang nafik, waktunya banyak tertular ke sana, dia harus bisa memanage dunianya. Dia harus bisa memandang dunia adalah sesuatu yang tiap hari harus dia tinggalkan bahwasanya hidupnya ini adalah menuju akhirat. Tidak kehidupannya besok omahku piye yo, besok mobilku piye yo, besok sawahku piye yo, besok bojoku piro, besok Nah kalau pikirannya hari-hari yang dipikir itu ya tidak bisa. Dulu kita sudah pernah contohkan kan waktu di pondok apa? Ukhuwah. Bagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika malam pertamanya halal ini halal istrinya yang cantik halal Ya kan? Malam pertama istrinya datang berdandan rapi, ya kan? Sudah pakai bau harum-harum. Di tempat tidurnya itu berserakan buku-buku kita. Bukan kalau kita ya selimut bagus, ini bagus. Kita buku-buku berserakan. Kemudian Imam Ibnu Rajab masih mutolak kita, kemudian melihat istrinya tersenyum, dia dungur lagi istrinya pergi. Itu kita bukan ngajari itu begitu, bukan, enggak, enggak, jangan. Maksudnya, konsekuensi seperti itu suatu ketika terjadi. Enggak usah diajari, pasti terjadi. Seorang yang menuntut jalan ilmu mesti suatu ketika terbentur. Entah dengan anaknya, entah dengan istrinya, entah dengan tetangganya, entah dengan rekan bisnisnya, dan sebagainya. Dan kita harus disuruh memilih. Apa kepentingan kita yang paling besar? Kalau ini kita tidak bisa memanage, tidak akan kita bisa ditolong oleh Allah untuk bisa meraih jalan ilmu yang lain. Bukan dilarang mengambil dunia, boleh. Ya, bisnis ada pesanan, boleh, nggak apa-apa. Ya, pas ada pesanan, ngaji belum bisa ya, pesanannya tinggal dulu apanya besok. Gitu. Harusnya begitu. Waktu dunianya itu harus selalu dipahami sesuatu yang bisa ditinggalkan. Ini ikhwan rahmatullah. Karena itu Hal ini akan bisa dimudahkan oleh Allah kita meraih jalan ilmu yang nafik kalau seperti ini jalan kita. Dalam mensikapi dunia, kita seperti mensikapi orang yang meninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Apabila seperti ini keadaannya akan dimudahkan oleh Allah menekuni jalan ilmu yang nafik. Karena itu, sesak dirahimahullah di dalam kitab Al-Mu'in, Ila taksili adabil ilmi wa akhlakil mutalim, beliau menerangkan di antara akhlak talibul ilmi yang akan ditolong oleh Allah sabat di dalam jalan ilmu adalah dia harus bisa mengambil sikap al-qanaah di dalam hidupnya dan ridho dengan sesuatu yang Allah berikan di dalam urusan dunianya. Kalau itu dipegangi maka insya Allah akan sangat kuat membantu dia untuk bisa mengambil jalan ilmu yang akhir. Ikhwan ada tiga kesimpulan yang diterangkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Saluseh tentang bagaimana jalan ilmunya para salaf. Yang pertama, ini jalan yang paling besar yang berulang-ulang kita ingatkan. Dan tadi kita sudah singgung di bagian awal perkataan Imam Malik. A'dhamuha ayyakuna mukhlishan li Rabbihi jalla wa ala. Sebesar-besarnya jalan ini penuntut ilmu adalah orang yang sangat keras untuk memelihara keikhlasannya. Dan keikhlasan ini bukan perkara yang mudah. Setiap saat kita ada saja perkara yang menyebabkan kita untuk tidak ikhlas. Ada saja. Kadangkala -kadang hanya dari gurunya tidak enak sedikit kita bisa tidak ikhlas, ya kan? Sama temennya janjian mau dibonjengin, temennya nggak jadi bonjengin, kita bisa tidak ikhlas, iya kan? Tidak ini bukan teori yang gampang. Bagaimana jalan kita untuk berusaha setiap hari menjaga keikhlasan itu adalah perkara yang menjadi kepentingan yang besar bagi penuntut ilmu. Riak itu adalah perhatian yang serius yang harus dijaga oleh penuntut ilmu. Hati-hati. Dan di sana ada banyak nasihat ulama. Bahkan di Semarang saya kajikan sebuah kitab. Riak yang terjadi pada penuntut ilmu. Dan itu banyak sekali. Persoalan ini adalah persoalan yang harus menjadi perhatian serius bagi para penuntut ilmu. Bagaimana dia memelihara niatnya, apapun yang terjadi, ujian-ujian Allah yang ada di dalam ilmu jangan sampai menghilangkan keikhlasan dia di dalam ilmu. Itu menjadi masalah besar. Betapa banyak orang-orang tergelincir, dulunya kelihatannya baik, ternyata di belakang ada ujian, ikhlasnya hilang ada ujian, ikhlasnya berubah. Akhirnya jadi fitnah. Akhirnya jadi bencana di dalam jalan ilmu yang ada. Dan masalah ini kita tidak akan bicarakan panjang lebar dalam masalah ini. Insya Allah Ustaz-Ustaz yang lain sudah banyak bicarakan masalah ikhlas. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua dari sesolat. Ayyakuna rafiqan mutarafiqan kita labil ilmi orang menempuh jalan ilmu yang dominan harus dipegangi, dia harus menjadi orang yang rofik, Orang yang lembut di dalam menuntut ilmu. Bagaimana lembut dalam menuntut ilmu? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai sikap rifik. Sikap lembut di dalam seluruh urusan agama. Lebih-lebih lagi di dalam masalah apa? ilmu. Bagaimana bentuknya seorang lembut di dalam ilmu? Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan inna rizqa maka nabi syai'in illa zanab. Sesungguhnya sifat lembut di dalam suatu perkara akan menjadi hiasan di dalam perkara itu sehingga perkara itu menjadi baik. Kalau satu perkara sudah dihilangkan dari perhiasannya, maka menjadi rusak. Menjadi jelek, menjadi buruk. Dan riset itu adalah bagian dari perkara besar yang harus ada pada jalan ilmu. Maka diterangkan oleh Syaikh kaifa yakunu tarafuk. Bagaimana seseorang mengambil sifat riset di dalam ilmu? Beliau menjelaskan yakunu bi alla tarumal ilma jumlatan. Yang dimaksud lambat di dalam ilmu. Ini yang boleh-boleh itu merasakan berat. Yang dimaksud lambat, halus, lembut di dalam ilmu adalah apa? La taruma bi alla taruma al ilma jumlah. Kamu tidak mengambil ilmu itu langsung satu kaligus banyak. Jadi kalau orang ngambil ilmu langsung banyak kira-kira bisa lembut nggak? Lo nggak bisa pelan kok. Istilahnya kalau orang sekarang jadi gerusak gerusu kan begitu kan? nabrak sana nabrak sini iki rapahan kurang mudeng tabrak dan akhir keliru banyak sekali itu karena sifat ajalah dan lahirnya ajalah adalah karena tidak tarafok di dalam ilmu tidak ribet di dalam ilmu karena buru-buru wah nanti harus selesai wah nanti harus selesai nanti harus ini tapi kalau orang mengikuti ilmu itu secara halus secara pelan secara sayan pasayan, maka insya Allah dia tidak akan mudah tergelincir jatuh karena dia akan selalu memahami masalah itu pelan-pelan sekali. Dia akan memahami masalah itu dengan hati-hati. Akan menjadilah ilmu itu tertanam, tertanam, tertanam. Sampai ini ada kejadian, banyak sekali kejadian di Semarang itu. Saya hanya contohkan. di sana itu kalau sudah baca kitab, setoran kitab, maju, maju itu tidak saya ajari, cari sendiri, nanti saya simak, kalau salah saya tanya, nggak bisa jawab, saya suruh mundur. Itu ada satu bulan itu baru selesai. Satu bulan itu cuma satu doa itu. Setiap maju, salah lagi. Salah, cari lagi, mundur. Sampai satu bulan. Setelah satu bulan, dia bisa. Terus besok-besok hari, dia ngomong. Saya itu seneng kalau disalah-salahkan, disuruh mundur itu saya seneng. Loh kok bisa? Ilmu saya jadi nggak hilang-hilang katanya. Kalau mulus saja bicara, hari ini langgar ora anu ono nempel. Tapi kalau saya disalahin, dimarahin, suruh nyari, suruh buka, suruh ini. jadi nggak hilang-hilang sampai sekarang ingat terus. Kalau pas ada temannya kasus itu dia tersenyum. Saya aja satu bulan. Nah, itu, itu contoh ya Iwan. Itu satu contoh. Kalau orang itu belajar pelan, nggak bisa harus sampai ketemu, cari mana pemahamannya mana ini, akhirnya ilmu itu jadi membekas, kuat. Akan jadi kuat. Sampai akhirnya dia senang, oh, enak dimarah itu, kita jadi bisa. Tadinya kita itu menurut kita begini, nggak bisa katanya gini. Gitu. Ternyata setelah dimarahi berkali-kali ditunjukkan ini, akhirnya kita jadi, oh ternyata gini toh, oh ternyata gini toh, oh ternyata AO-nya banyak sekali jadi Itu berangkat dari seperti itu. Coba kalau orang tergesa-gesa, baru ditunjukkan sekali nggak mau, udah pengennya cepet lah, cari ustaz yang ekspres aja dibiarin cepet selesai gitu. Itu ada yang begitu. Jadi ustadznya itu pokoknya dianggap mulus, dianggap bisa, ada, sudah cukup, sudah bermanfaat. Ya, mungkin itu yang paling disayangi. Belum tentu yang seperti ini menjadikan orang meraih sabar di dalam ini, Akan Coba sekarang, antum Abidin. Antum kalau cari rezeki, kerja, dapat hasil. Kemudian rezeki yang antum cari itu hasilnya kamu cari dengan susah sekali. Kira-kira bagaimana sikap antum pada rezeki ini? Oh sayangnya bukan main, perhatiannya bukan main, iya kan? Tapi kalau antum cari rezeki, juga duduk pelan pelan ngontak ngantuk, duit itu tekor kira-kira gimana? <laughs> kira-kira gimana coba? Ah, beli ini, beli ini, beli ini, tahu-tahu tanya oke. Okay. Ya kan begitu kan? Tidak terkendali kan, lari semuanya rezekinya nggak ada yang diingat. Aku mau impor piro ya kasih berarti itu perkara yang nyata dalam hidup. Orang kalau mengambil ilmu itu pelan, dia perhatikan, dia urus dengan benar kesulitannya, dia tempuh memapan ilmu itu. Makanya disitulah Allah menerangkan, kami turunkan ilmu ini syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit apa kata Allah? Liyutsabbita bihi fu'adak. Untuk Allah meneguhkan pemahaman kalian. Makanya wahyu itu turun dulu sesuai dengan apa? wakai dengan kejadian-kejadian kejadian kan begitu. Menjadikan apa? Menjadikan mereka itu sahabat adalah orang yang paling tahu tentang wahyu. Kenapa? Setiap kejadian wahyu turun, mereka tahu menjalani, mereka ditegur oleh Allah, mereka ditegur oleh Nabi, mereka tahu semua. Kuat ilmu yang ada pada mereka. Beda dengan orang-orang sekarang. Apalagi model sistem SKS misalnya. Percepatan-percepatan melusut semua Selesai ya dapat ijazahnya, ilmunya nggak tahu. Itu akibat dari belajar yang tidak mau ribet. Maka persoalan yang pokok jalan ilmunya para salaf adalah di sini. Di sini jalan ilmunya para salaf. Sehingga mereka menjadi kokoh mapan di dalam ilmunya karena mereka adalah rifik. Kemudian yang terakhir tadi sebagian sudah kita sampaikan jalan ilmu yang ditempuh oleh para salaf mereka adalah orang yang menjadikan ilmu itu adalah asal kehidupannya. Asal kehidupannya adalah hidup untuk ilmu yang nafik. Sehingga dia siapkan waktunya yang paling besar dari sejak dia dihidupkan oleh Allah sampai meninggalnya. Itu ilmunya para salaf. Kalau kita belum bisa menyiapkan seperti ini, sulit kita akan bisa ditolong oleh Allah meraih ilmu yang nafik. Bahkan sesalam meringatkan menyindir keadaan yang ada pada kita. La yaj'alil ilmi al-awqati al-maitati al-maitata. Para salaf itu tidak memberikan waktu untuk ilmu waktu-waktu yang mati. Tahu waktu yang mati? Hah? Apa? Waktu yang mati. Diterangkan oleh Syekh waktu-waktu yang mati, ini tak terangkan. Al-awqatul lati qalla fiha dahnuhu wa dha'fa fiha fahmuhu. Waktu-waktu yang mati di dalam ilmu adalah waktu-waktu yang pemahaman dia sudah capek. Berpikirnya itu sudah lelah, dha'fa fiha fahmu pemahamannya itu sudah lemah. Tidak pernah para salaf di dalam ilmu itu memberikan waktu-waktu yang seperti ini. Waktu ente-entean, waktu sisa-sisa, waktu wis garek tekluk-tekluk. Ya ada. Ya. Waktu untuk ilmu adalah waktu yang diutamakan. Bukan diberikan waktu-waktu yang mati. Kalau ilmu itu kita berikan waktu-waktu yang mati ya sudah. Jalan ilmu yang mati tidak akan kita raih. Ini persoalan pokok dulu yang paling pokok. Ikhlasnya dibetulkan, siap untuk mengambil ilmu itu syai'an fasai'an lailan wa naharan sekalipun lambat sedikit demi sedikit tidak apa-apa kemudian yang ketiga siapkan waktu yang paling besar adalah untuk ilmu siap dari sekarang sampai meninggal dunia kalau tiga persoalan ini kita bisa lakukan kita siapkan diri kita maka adab-adab jalan ilmu yang lain nanti akan ikut tapi kalau ketiga masalah ini kita sudah tidak siap yang lain-lain pun tidak akan bisa tidak akan bisa Inilah tiga persoalan yang diterangkan oleh beliau. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah di dalam jalan ilmu yang butuh waktu yang panjang kita harus selalu menjaga. Yang kedua adalah siap untuk mau belajar sedikit demi sedikit, pelan. Ya. Ada nasihat yang pernah disampaikan oleh si Ali Hasan dalam atas wa tarbiyah. Bahwasanya ilmu itu butuh pelan. Dulu sudah dulu. Iya. Ya, kita tambahin sedikit Bahwasanya ilmu itu butuh pelan. Ilmu itu sasaran awal yang diperbaiki apa? Hati apa anggota tubuh? Sasaran awal. Hati manusia kan? Sekarang antum punya tubuh, ini berkembang Perkembangannya tubuh itu cepat apa pelan? Jasad ini loh jasad kita. Pernah antum melihat kapan antum modot? Pernah? Wong Ketika dikai gizi mulai modal tahu-tahu mencret terus meleru ini begitu pelan sekali itu tubuh manusia kalau tubuh manusia saja pelan apalagi hatinya nasihati siang malam ya hidup hati manusia itu nggak mudah dipahami kayak orang paham itu manusia tidak mudah memperbaiki hati manusia jadi tidak bisa memahamkan orang langsung sekali paham, sekali paham, sekali paham kayak Abu Bakar gitu. Nggak mudah. Hat, jasad manusia aja lambat apalagi tubuh hati manusia. Makanya kalau ngambil ilmu untuk meraih pemahaman yang benar jangan istiqjal, harus siap untuk lambat sedikit-sedikit. Kemudian yang ketiga, siapkan waktu yang paling baik di dalam ilmu. Beri waktu yang paling besar di dalam ilmu. Tidak perlu lagi antum bertanya, langku bujuku mangan opo. Gak usah ditanyakan. Soalnya dulu para salaf juga mangan, yang di bujuk, yang di anak, yang mangan. Gitu. Itu nggak usah ditanyakan. Nanti jangan ada pertanyaan, Ustaz, saya siap untuk menuntut ilmu yang banyak. Terus siapa yang nanggung istriku? Jangan ditanyakan gitu. Tidak perlu ditanyakan. Ini masalah hidup. Ya. Jalani aja apa yang aja. Entah kurang, entah lebih, entah sedikit, entah banyak. Itu sesuatu yang terjadi biasa dalam hidup. Tidak usah dibenturkan dengan masalah menuntut ilmu. Diterima aja, dijalani. Serahkan pada Allah, berusaha. Yang penting bekerja, berusaha. Ini apa yang insya Allah pada kesempatan ini kita ambil faedah pada musyawarah kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saling memberikan manfaat di antara kita. Ya, saya kira itu aja.